setelah diutusnya para rasul itu kita lihat keterangan Syekh Zaid Al-Madkhali حفظه الله وسدد خطاه. footnote 1 di bawah itu setelah menukilkan ayat yang disebutkan di atas kemudian beliau menerangkan warusulu jam'u rasulin dan kalimat rusul adalah bentuk jamak dari kalimat Rasul. War Rasulu dan yang dinamakan Rasul itu ialah Rajulun hurun yang merdeka bukan budak belian seorang pria yang merdeka bukan budak belian maknanya merdeka mukallafun yang dia itu mukallaf yakni telah balik usianya dan telah memayis berakal min Bani Adam Rasul itu di samping pria, kemudian hurun, merdeka, bukan bukan budak, dan telah balik, eh, telah mukalaf. Kemudian yang keempat, dia dari Bani Adam. Sebab tidak ada Rasul dari jin Allah tidak mengutus Rasul dari kalangan jin. Auhallahu ilaihi bisyar'in. Allah wahyukan kepada orang tersebut dengan satu syariah wa amarahu bitablighi dan Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikan risalah itu syariat itu nah, ini definisi ar-rasul yang diambil dari Al-Quran was sunnah dikatakan rasul itu rajul seorang pria karena memang tidak pernah ada rasul dari kalangan wanita. Dan dikatakan mukallaf karena memang tidak ada rasul diutus oleh Allah dalam keadaan masih belum balik, belum mukallaf. Dikatakan bahwa rasul itu di samping pria dan mukallaf dari Bani Adam juga Rasul itu mendapat wahyu dari Allah karena memang kerasulan itu tidak bisa dicapai melalui jejang intelektual tidak ada sekolah Rasul untuk meluluskan seorang rasul. Rasul itu betul-betul memang di pilihan Allah semata dan wah, eh, dapat wahyu dari dari Allah. Juga wahyu yang diberikan kepada Rasul itu dalam bentuk syariah ketentuan syariah ketentuan syariah yang menghapuskan ketentuan syariah atau memperbaiki ketentuan syariah yang sebelumnya itu Rasul kalau Nabi tidak diturunkan kepadanya syariah tapi diturunkan wahyu yang membimbing dia kepada jalan kebenaran. Itu Nabi. Karena tidak diturunkan kepadanya syariah, maka Nabi itu mengikuti syariah pendahulunya. Seperti Allah mengutus Allah telah mengangkat Luqmanul Hakim sebagai nabi. Allah mengangkat Khidir sebagai nabi. Baik Luqmanul Hakim maupun Khidir tidak membawa syariat tetapi mengikuti syariat para rasul yang sebelum beliau. Nah, itu masuk dalam kategori nabi. Ada istilah para ulama tentang Nabi Lut alaihi salam. Apakah Lut itu nabi atau rasul? Sebab Lut alaihi salam itu pengikutnya Nabi Ibrahim yang kemudian diutus oleh Nabi Ibrahim berdakwah di kampungnya. Kampungnya itu adalah kaum Humu. Dan kemudian Allah angkat Nabi Lut sebagai Rasul. Sebagian ulama menyatakan bahwa Lut itu Nabi karena mengikut syariatnya Nabi Ibrahim. Demikian pula ikhtilaf para ulama apakah Nabi Allah Harun alaihissalam itu Nabi ataukah Rasul. Karena Nabi Harun itu mengikut syariatnya Nabi Musa. Iya. Jadi Rasul itu kedudukannya tentu lebih tinggi daripada Nabi. Nabi adalah orang yang lebih yang diberi berita dari langit dengan wahyu. Rasul di samping diberi berita dari langit dengan wahyu juga diberi ajaran-ajaran syariah yang syariahnya itu menjadi nasih dan mansuh nasih penghapus mansuh ah, dihapuskan ada perkara yang dihapuskan dari ketentuan syariah Nabi sebelumnya oleh Rasul ini dengan wahyu yang turun kepada Rasul ini yang wahyu itu menghapus ketentuan sebelumnya ya, nah, itu Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nabi dan rasul. Beliau sudah kita bahas dalam kitab ini dalam pelajaran pertama diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq ayat-ayat pertama, lima ayat pertama. Yaitu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Turunnya lima ayat pertama ini dari surat Al-Alaq adalah sebagai SK pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabiullah. Kemudian beliau dua tahun setelah itu diangkat menjadi Rasul dengan turunnya ayat-ayat pertama dari surat Al-Muddathir. Ya ayyatuhal muddathir qum fa'antir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur oh, apa kelanjutan ayat itu wali rabbika warrujza fahjur wali rabbika uh, Allah musta'an nah dengan peng turunnya ayat ini dua tahun setelah turunnya surat al muddathir eh, dengan dua tahun setelah turunnya surat Al-Alaq ayat-ayat pertama itu maka Nabi telah diangkat menjadi Rasul nah, Qum fa'andir ayat ini menyatakan perintah dari Allah, bangunlah engkau, bangkitlah engkau, pandir dan beri peringatan. Begitu. Maka beliau diangkat menjadi Rasul. Wa awaluhum Nuhun alaihissalam. Bahwa Rasul pertama itu ialah Nabi Nuh alaihi salam. Adapun yang sebelum Nuh itu hanyalah sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Seperti Adam alaihi salam itu nabi. Kemudian siapa? Uh, Idris alaihi salam dan Syekh alaihi salam itu Nabi kemudian datanglah Rasul pertama yaitu Nuh alaihi salam diterangkan oleh Syekh Zaid Al-Makkali Hafizahullah wa awwalur rusuli Nuh salam dan Rasul pertama ialah Nuh alaihissalam di footnote kedua halaman 227 waqad thabata an ibni Abbas radhiyallahu anhuma dan telah tetap berita dari Ibn Abbas annan nasa milladun adama ila nuhin asyrata qurun alal hanifiyah bahwa manusia dari miladun Adam dari sejak Adam ila Nuh sampai ke Nabi Nuh asyrata qurun 10 generasi alal hanifiyah semuanya dalam keadaan di atas agama tauhid al hanifiyah sam'ah al tauhid di atas al hanifiyah as kecenderungan kepada agama tauhid ha? kemudian halaman 228 hatta eh, nasya'a syirku fi qaumi Nuh sehingga tumbuhlah syirik pada kaum Nuh Farsalallahu ilaihim Nuhan Kemudian Allah utus kepada mereka Nuh Jadi menjelang diutusnya Nabi Nuh barulah muncul syirik fahuwa awalu rasul ars fahuwa awalu rasulin arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala maka beliau ini Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus liun qaumahu khotora syirki untuk memberi peringatan kepada kaumnya tentang bahayanya bahayanya syirik wayubayyina lahum ma'alimat tauhid dan untuk menerangkan kepada mereka ma'alimat tauhid ah, pengajaran-pengajaran tentang tauhid wa makata fi qaumihi muddatan tawilatan dan Nuh tinggal pada kaumnya dalam masa yang panjang wa huwa yad'uhum ila Allah tabaraka taala dan selama tinggal pada kaumnya terus menerus mendakwai kaumnya mengajak mereka kepada tauhid selama 950 tahun masa tugasnya Nabi Nuh umurnya sejak usia 50 tahun sudah mulai dakwah. Jadi umurnya 1000 tahun. Masa tugasnya 950 tahun. Ini perjuangan Nabi Nuh. Luar biasa. Kesabarannya. Dan luar biasa kerasnya hati kaumnya. Diajak didakwai dengan berbagai cara terus saja menolak dakwah itu. Jadi panjang sekali masa tugas Nabi Nuh tinggal di kaumnya. Rahmama wajah minas su'ubati wal uqubat wal uqubat. Meskipun Rokma meskipun apa-apa yang dihadapi oleh Nabi Nuh minas su'ubat dari berbagai kesulitan-kesulitan wal uqubat wal aqabat dan berbagai halangan-halangan wa minal i'radi an da'watihil karimati ar-rahimati dan juga Nuh menghadapi sikap pembangkangan dari dakwah dari dakwah beliau yang mulia dakwah beliau yang penuh rahmah kasih sayang tapi pembangkangan kaumnya demikian dahsyat terhadap beliau Wa katakan ayat yad'u ilallahi. Meskipun demikian, beliau terus berdakwah mengajak orang kepada agama Allah. Kama wasafallahu da'watahu fi ayatin bayinatin. Sebagaimana yang Allah terangkan tentang dakwah beliau dalam beberapa ayat yang menerangkan Minha qaulullah azza wa jalla. Termasuk daripada ayat-ayat itu ialah firman Allah Ta'ala. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya an anzir qaumaka min qab min qabli ayatiyahum adabun alim supaya beliau memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datangnya kepada mereka adab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh menyatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini terhadap kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون yaitu agar kalian beribadah kepada Allah dan bertakwalah kalian kepadanya dan taatilah aku dalam beribadah kepada Allah. Yaghfiru lakum min dunubikum kalau kalian mau mentaati aku, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma dan akan Allah tunda kalian kepada waktu yang tertentu. Inna ajalallahi idza jaa sesungguhnya waktu ketentuan Allah apabila datang la yu'akharu law kuntum ta'lamun tidak akan bisa diundurkan kalau seandainya kalian mau tahu qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara Nuh menyatakan wahai Tuhanku sungguh aku telah mendakwai kaumku malam dan siang Falam yazidhum du'ai illa firara Maka dakwahku tidak menambah mereka Kecuali tambah lari dari kebenaran Wa inni kullama da'autuhum litakfirolahum dan sungguhnya aku setiap mendakwai mereka mengajak mereka kepada jalan kebenaran litaghfirlahum agar engkau ya Allah mengampuni mereka ja'alu asabi'ahum fi adanihim mereka menjadikan meletakkan jari jemari mereka di lubang telinga mereka wastaghsyaw baum dan bahkan mereka menutupkan baju-baju mereka di kepala-kepala mereka wahasarru dan terus mereka dalam kejahatan mereka baru dan tetap mereka sombong istikbaro dengan kesombongan yang benar-benar luar biasa. Summa ini da'autu Summa ini da'autuhum jihara. Kemudian aku mendakwai mereka jihara dengan terang-terangan. semua ini a'lantu tulahum dan aku mendakwai mereka dengan mengumumkan dakwah itu kepada mereka wa asrartu lahum israra dan kadang-kadang aku mendakwai mereka dengan sembunyi-sembunyi semua metode dakwah dijalankan dakwah sirriyah, dakwah jahriyah semua yang dalam bentuk peringatan keras dalam bentuk uh, apa berita gembira dan sebagainya semua sudah dijalankan oleh Nuh selama 950 tahun dakwah yang dijalankannya tetapi tidak menambah mereka kecuali semakin lari dari kebenaran. Nabi Nuh dalam keadaan betul-betul merintih dan mengadu mengadukan permasalahannya kepada Allah akan kekurang ajaran kaumnya terhadap dakwah ini. Ila akhir surati ila akhir surati allati tammat bima amarahu Allah tabaraka wa ta'ala bihi sampai kepada akhir surat yang telah hmm, bukan tamat kelihatannya ini cetakannya Ta'ban ada. Ya, Alati khutimat yang ditutup cerita perjalanan dakwah Nabi Nuh itu bima Allah tabaraka taala bihi dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya tabaraka ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi dengannya minat da'wati ala ulaikal qaum yaitu untuk berdakwah mendakwai mereka kaum itu alladzina lam yazdadu illa tubyana yang tidaklah menambah mereka kecuali tubyana semakin besar kedurhakaan mereka wahai Robo dan semakin besar semangat mereka untuk berpaling dari kebenaran berpaling an dakwati Nuh alaihissalam berpaling dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam salam wa ida'an li syakhsi li karim dan semakin mereka idah mengganggu menyakiti Nabi Nuh alaihissalam menyakiti pribadi Nabi Nuh dengan melancarkan berbagai tuduhan-tuduhan palsu, fitnah-fitnah, dan bahkan menyakiti secara fisik. Bada alaihim kama qassallahu azza wa jalla dalika Maka Nabi Nuh mendoakan celaka atas mereka. Sebagaimana yang Allah ceritakan hal ini uh, dalam firman-Nya. Nah, sungguhnya uh, diterangkan di sini nanti oleh Syekh Zaid mengapa Nabi Nuh berdoa dengan doa celaka ini terhadap kaumnya. Kita lihat dulu doa celaka Nabi Nuh terhadap kaumnya. Doanya Nabi Nuh untuk mencelakakan kaumnya. Bunyinya doa itu وقال nuhu rabbi la تذر alal ardi minal kafirina dayyara dan telah berkata Nuh wahai Tuhanku jangan kau tinggalkan di muka bumi ini orang-orang kafir satu negeri pun. Innaka intadarhum sungguhnya engkau apabila meninggalkan mereka hidup di muka bumi yudhillu ibadaka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu wala yalidu illa fajiron kafara dan tidaklah mereka melahirkan keturunan kecuali keturunan yang jahat dan kafir. Begitu Nabi Nuh mendoakan celaka atas kaumnya. Diterangkan oleh Syekh Zaid di sini, wa kana al-hamilu lahu dalika dan yang menyebabkan Nabi Nuh berdoa dengan doa yang jelek terhadap mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala qad qala lahu yaitu karena Allah telah berfirman kepada Nuh Inna la yu'minu min qawmika sesungguhnya tidak akan beriman dari kaummu illa min illa man qad amana kecuali mereka yang telah beriman fala tabta'is bima kanu yaf'alun maka janganlah engkau berputus asa dengan sebab apa yang mereka lakukan dengan turunnya ayat ini berita dari Allah kepada Nuh ini bahwa tidak akan lagi ada yang beriman dari kaumnya kecuali mereka yang telah beriman maka Nuh akhirnya memanjatkan doa kepada Allah ya Allah kalau begitu kalau memang sudah tidak ada yang beriman lagi kecuali 150 orang yang telah beriman kepadaku binasakanlah mereka yang tidak beriman itu semuanya dan jangan engkau tinggalkan di muka bumi ini satu negeri pun dari negeri-negeri kafir karena mereka tidak akan melahirkan kecuali orang yang jahat dan orang yang kafir. Jadi Nabi Nuh mendoakan kaumnya dengan doa yang demikian keras Bukannya Nabi Nuh putus asa sebelum Allah memberitahu beliau tetapi karena Allah sudah memberitahu beliau kaumnya tidak ada lagi yang mau beriman setelah ini berita dari Allah Allah tidak akan memberi petunjuk satupun orang selain mereka yang sudah beriman 950 tahun cuman 150 orang yang beriman dari kaum. Maka Nabi Nuh berdoa seperti ini. Masya Allah, betapa kesabaran Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Taat kepada Allah, terus dakwah, tidak putus asa, terus sampai 950 tahun. Tidak dibayangkan. Nah, kalau sekarang ini berarti 10 generasi 950 tahun. Kalau rata-rata usia satu generasi 100 tahun. Itu 10 generasi. La ilaha illallah. Kita baru berdakwah 10 15 tahun sudah menggeng-menggeng karuan sudah mengeluh sana mengeluh sini sudah Allah mesti ya jadi ini menunjukkan ulul azmi memang pantas diangkat oleh Allah sebagai teladan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Ya. Nah, setelah doanya Nabi Nuh seperti itu, datanglah banjir yang dahsyat membinasakan semuanya. Yang tersisa 150 orang itu saja yang beriman. Sehingga Nuh dikenal dalam tarikh sebagai Abul Bashar At-Tani bapak manusia yang kedua setelah Adam. Karena <clears throat> anak cucu Adam selain 150 orang eh, yang bersama kapal Nuh itu habis semuanya. Mati semuanya. Ya. Nah, على asabatil mu'minah al-qalilah allati amanat bidakwati Kemudian juga yang menyebabkan Nabi Nuh berdoa dengan doa yang sekeras itu di samping berita dari Allah yang demikian juga karena karena takutnya Nuh kekhawatiranmu terhadap masa depan al asabatul mukmina kelompok kaum mukminin yang qalilah yang sedikit jumlahnya ini tadi Allati amanat bidakwati yang beriman dengan dakwahnya Nabi Nuh hmm. Kelompok sedikit itu diberitakan oleh Allah الذين قال Allah عز وجل عنهم sebagaimana yang Allah beritakan tentang mereka di surat Hud ayat ke-40 wa ma amana ma'ahu illa qalil tidak ada yang beriman kepada Nuh kecuali sedikit Nuh sangat khawatir sekelompok sedikit ini akan binasa didolimi oleh orang-orang kafir itu. Maka Nuh berdoa dengan doa yang demikian. Allah menjawab doa Nabi Nuh. Dan Allah selamatkan 150 orang tersebut dari bahaya banjir besar yang melanda dunia seluruhnya. Ya. Dulu kalau dilihat dari kenyataan eh, bawah laut berbagai pulau-pulau di Indonesia ini sungguhnya satu satu daratan tapi dengan banjir itu akhirnya menjadilah pulau-pulau terpencil, eh, terpencar-pencar. Ya. Karena pegunungannya satu dan gunungnya itu mas uh, sambung masuk ke dalam laut begini terus muncul lagi di daratan sambung itu menunjukkan memang daratan dulunya Ya. Jadi banjir itu meliputi dunia seluruhnya. Nah, menurut uh, catatan tarikh, banjir itu datangnya sekaligus dari atas yaitu hujan hujan yang terus menerus dalam keadaan lebat sampai berbulan-bulan dan berbulan-bulan lebat ya Allah tiga hari hujan lebat saja terus menerus sudah tenggelam Jakarta dengan tiga hari hujan terus menerus ini berbulan-bulan kemudian juga disebutkan dalam ayat-ayat Quran itu air itu juga keluar dari bawah yang dari ini adalah menurut catatan mencairnya es yang di utara dan di selatan itu nah, itu yang dari bawah sedangkan yang dari langit yaitu hujan Nah, jadi air bah itu luar biasa dahsyatnya meliputi seluruh dunia sampai gunung-gunung pun tenggelam. Dan akhirnya yang tersisa hanya mereka yang berada di perahu Nabi Nuh itu Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yang menjadi penutup bagi mereka eh, di halaman 229 di bagian atas eh, menjadi yang menjadi penutup wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin dan beliau itu adalah penutup para nabi ya, kita lihat footnote 1 di bawah itu Qala Syekh Zaid al matqali Hafizahullah wa akhirur rusuli wal anbiya'i dan penutup akhir rasul dan penutup para nabi ialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama qala ta'ala sebagaimana hal ini firman Allah taala wa ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum dan tidaklah Muhammad itu adalah sebagai bapak bagi seorang pria dari kalian walakin Rasulullah akan dia akan tetapi dia adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi wa kana Allah bikulli syai'in alima dan Allah itu atas segala sesuatu maha mengetahui nah, surat Al-Ahzab ayat ke 40 wa baina awalihim wa akhirihim rusulun kiram dan antara rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam dan Rasul terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rusulun kiram ada Rasul-Rasul yang mulia Wa anbiya'un hizam dan para nabi-nabi yang besar Wa du'atun min ummatil islami dan ada para dai-dai dari umat Islam yad'una bida'watir rusuli wal anbiya'i semuanya berdakwah para dai-dai dari kalangan umat Islam umat Islam ah, nabi-nabi terdahulu kaum-kaum nabi terdahulu adanya dai-dai ya yang bukan nabi bukan rasul tapi dai yang mengikut jejak para nabi-nabi itu seperti kisahnya para dai yang ada di dalam surat Yasin. Di situ diberitakan bagaimana para dai di zaman terdahulu, di zaman rasul-rasul sebelumnya itu berdakwah kepada kaumnya dan akhirnya dibunuh, dibantai oleh kaumnya. Kisah para dai di dalam surat Yasin itu demikian memilukan berita mereka. Allah beritakan dan sekaligus Allah memuji mereka para dai itu. Juga seperti dai yang diceritakan oleh Rasulullah oleh Allah dan Rasulnya dalam kisah Ashabil Ukhdud Ashabil Ukhdud yaitu orang-orang yang membuat parit penyiksaan pembakaran manusia dan parit itu diletakkan badannya kayu bakar, kayu bakar. Nah, terus kaum mukminin dilemparkan badannya ini ashabil ukhdud. Dalam kisah ashabil ukhdud dalam Al-Qur'an itu diceritakan adanya dai ilallah, bukan nabi, bukan rasul. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dai sampai dai ini pun kemudian uh, dalam rangka dakwah itu mengorbankan dirinya demi di jalan Allah sehingga terjadilah peristiwa kedoliman ashabul ukhdud ya. nah ini cerita para dai-dai Islam dari umat Islam terdahulu. Umat Islam zamannya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'una bi da'watir rusuli wal anbiya yang mereka semua berdakwah menyeru manusia dengan dakwah yang sebagaimana diajarkan oleh para rasul terdahulu yad'una eh, li'alla yakuna linnasi hujjatun ba'da qiyamil hujja alaihim supaya manusia enggak punya alasan uh, untuk membantah Allah ketetapan Allah uh, setelah datangnya para dai dan para rasul itu dengan telah datangnya dai telah sampainya ilmu dari para dai itu kepada mereka maka tidak ada alasan lagi mereka menolak ketentuan Allah da, di hari kiamat nanti yaitu ketentuan adat yang mengancam mereka nah, nah wabiyan Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi dan Allah telah menerangkan di ayat ini rusulam mubashirina wa mundirina alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli bayyana biha syai'aini muhimmaini terhadap surat An-Nisa ayat 165 ini Allah di sini menerangkan syai'aini muhimmaini dua perkara yang penting asyai'ul awalu perkara yang pertama ialah tahdidu tahdidun tahdidu wazifatir rusuli wal anbiya'i ada batasan tentang tugas para rasul dan tugas para nabi wana mahsu, mahsuratan mahsuratan fil bisyarati wan nadarati dan tugas para nabi dan para rasul itu ialah mahsurah terbatas pada fungsi bisyarah memberi kabar gembira dan nadarah memberi peringatan bayan liatba'ihimul ladina stajabu liat lidakwatihim wa amanu birisalatihim uh, eh, amal bisyara faya adapun bisyara kabar gembira itu liatba'ihim untuk para pengikut nabi dan rasul itu Allah dinas tajabu li da'watihim yang memenuhi panggilan dakwah para nabi dan para rasul itu. Wa manu birisalatin dan mereka yang beriman kepada kerasulan para nabi dan para rasul itu maka diberi kabar bisyarah, kabar gembira. Agar jangan sampai merasa putus asa dengan berbagai penderitaan yang mereka alami, berbagai kesengsaraan yang mereka alami di jalan dakwah. Hah? Maka para nabi dan para rasul itu memberitahukan fadail, fadailul amal, keutamaan-keutamaan amalan, keutamaan menderita, dan sabar dalam penderitaan di jalan Allah. Ini isyarat bahwa mereka dengan sabar di jalan Allah itu dalam menghadapi berbagai derita akan digugurkan dosa-dosanya dan Allah merahmatinya selama dia istiqamah di atas jalan Allah itu dan Allah akan menggantinya nanti di hari kiamat dengan surga Allah itu bisyarah dengan bisyarah ini maka kaum mukminin tambah sabar dan besar hati dalam menghadapi derita di jalan Allah wa وأما النذارة فهي لأعداء wa وأعداء rusuli Adapun nadara peringatan itu bayali adaillah maka ia adalah untuk musuh-musuh Allah wa ada rusuli dan musuh-musuh para rasulnya wa adau ibadihil mu'minin dan untuk musuh-musuh hamba-hamba Allah yang mukminin mimman a'radu an risalatir rusuli dari golongan orang yang mem, yang berpaling dari kerasulan atau apa yang dibawa oleh para rasul itu Wada'watil anbiya'i dan berpaling dari dakwahnya para nabi Wanasihatin nasihin dan berpaling dari nasihatnya orang-orang yang memberi nasihat. Nah, ini tugas para nabi dan para rasul. Al-bisyarah wan nadarah. Ya. Hanya itu tugas para nabi dan para rasul. Dalam rangka menjalankan fungsi tugas bisyarah dan nadarah itu, para nabi dan para rasul berperang, bertempur habis-habisan. Nah, menghadapi kufar dan sebagian mereka terbunuh ya, dibunuh oleh orang-orang kafir itu sebagian para nabi dan para rasul itu ya wa amma syai'udani Adapun perkara yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini fal iqamatu fal iqam fal iqamatil hujjati ala man balagathul hujjatu diutusnya para rasul itu untuk menegakkan hujjah atas mereka yang telah sampai kepadanya hujjah wal hujjatu hiya irsalir rusuli dan yang dinamakan hujjah itu ialah disampaikan disampaikan eh, diutusnya para rasul Wahin Zalil kutub dan diutus uh, dan diturunkannya kitab-kitab alaihim atas mereka liyubayyinu linnasi untuk mereka menerangkan kepada sekalian manusia ma anzalallahu tabaraka taala alaihim min kitabin wa hikmah apa yang Allah turunkan kepada mereka dari kitab dan hikmah id anna risalat allati ata bihal mursalun di mana ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh para rasul itu ida buyinat linnasi apabila telah diterangkan kepada manusia waduhiyan nasu ilaiha dan diserunya manusia kepadanya qamat ala nasil hujjatu maka berarti dengan disampaikan dan diterangkan itu telah tegaklah hujah atas sekalian manusia yang telah menerima penyampaian tersebut. Ha? Famanista jabali li da'watil mursalina maka barang siapa yang memenuhi menerima panggilan dakwah para rasul itu bahwa min atba'ihim haqqan maka mereka itulah pengikut para rasul yang sebenarnya wa min illahi dan dia pun akan menjadi para wali-wali Allah kekasih-kekasih Allah ini yang mengikuti dakwah Wa man aradu an da'watil mursalina dan barang siapa yang berpaling dari dakwah para rasul faqad arada nafsahu li'azamil khatari maka sungguh dia telah menghadangkan dirinya kepada bahaya, bahaya yang sangat besar wa asad dal wahih dan menghadapi ancaman yang keras. Wa yasduqu alaihi qaulullahi azza wa jalla dan pantas atasnya ditimpakan apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala wa man a'radu an dzikri dan barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku fa inna ma'isyatan dhanka maka dia akan menghadapi kehidupan di dunia yang sempit akibat berpaling dari dari zikir kepada Allah berpaling dari dari peringatan Allah dan Rasulnya dia dalam kehidupan dunia mengalami kehidupan yang serba sempit wa nahsyuruhu yaumal kiamati ahmad dan kami bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Ha? Kama yasduku alaihi qaulullahi azza wa jalla sebagaimana pula yang pantas ditimpakan atasnya atas orang yang berpaling itu ancaman Allah taala dalam firman-Nya ومن يعش عن ذكر الرحمن dan barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah nuqayyid lahu syaitanan fawalahu qarib kami akan ikatkan dengan syaitan kami akan jadikan syaitan menjadi qarib teman dekatnya yang terus menempel dia kemanapun dia pergi dia ditempeli oleh syaitan ketika dia berpaling dari <coughs> berpikir kepada Allah wa innaum layasudunaum manis dan syaitan itu akan mencegah orang-orang yang ditempelinya dari jalan Allah mereka menghalangi manusia dari jalan Allah tetapi mereka menyangka bahwa mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk naudzubillah mereka merasa sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk dibimbing oleh Allah dengan hidayah Allah Sangkanya begitu. Padahal mereka dalam kondisi gigih mencegah manusia dari jalan Allah. Ini akibat daripada orang membangkang kepada kepada uh, risalah ajaran para nabi dan para rasul. Jadi hidupnya serba sempit. Meskipun dia bisa, kata ulama, meskipun dia bisa membeli rumah yang paling gede dan luas, namun dia merasa sempit hidup. Meskipun dia bisa membeli kuda yang paling bagus, kalau sekarang meskipun dia bisa membeli mobil yang paling bagus namun dia merasa dunia ini begitu sempitnya membuat dia terus resah dan gerak. nah ini akibat berpaling dari zikrullah dari peringatan Allah yang kedua akibat berpaling dari peringatan Allah itu, dari agama Allah itu, ialah Allah jadikan syaitan khusus untuk menempel padanya sehingga syaitan itu akan berhasil menipu dia dengan menjadikan dia ini orang yang sangat gigih menghalangi manusia dari jalan Allah. Tetapi merasa dalam sebaik-baik amalan. Seperti yang diberitakan di ayat ini dan juga diberitakan di dalam surat Al-Kahfi. Di mana Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sahyuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maukah kami beritahu kalian tentang orang yang paling merugi amalannya yaitu orang yang sesat segala upayanya di muka bumi ini dalam kehidupan dunia ini tetapi dia merasa yakin dirinya dalam sebaik-baik amalan. Hah? Wa kalau di ayat ini di surat Az-Zukhruf ayat 36 37 Allah memberitahukan mereka yang menghalangi manusia dari jalan Allah itu yahsabuna annahum muhtadun. Mereka dalam keadaan menyangka dirinya itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk. La ilaha illallah. Tidak ada jaminan siapapun dari kita untuk tidak terjatuh kepada keadaan yang demikian. Tidak ada jaminan. Semua dari kita mungkin terjatuh dalam kondisi yang diberitakan ini oleh Allah. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang demikian mengerikan. Orang sesat bahkan menghalangi manusia dari jalan Allah tetapi merasa dirinya adalah orang yang dapat petunjuk bahkan menghalangi dakwah ke jalan Allah merasa sebagai jihad di sabilillah. <coughs> orang sesat di jalan Allah merasa dia dalam sebaik-baik amalan. Ini berbahaya sekali. Nah, yang demikian inilah yang paling tampak dan paling nyata perbuatan seperti ini ialah perbuatan ahlul ahwa, ahlul bidah. Ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka mengikuti hawa nafsu di dalam bertindak dan bersikap memusuhi seseorang bukan dengan dalil membenci seseorang bukan dengan dalil bukan dengan tuntunan Alkitab wa Sunnah tetapi dengan hawa nafsunya ha? ini adalah golongan orang-orang yang paling tampak dari perbuatannya itu ciri-ciri perbuatannya itu yang paling mencocoki golongan orang yang seperti diberitakan oleh Allah di ayat-ayat ini. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Hawa nafsu itu membuat buta mata. Membuat orang hilang pertimbangan dan hilang pandangan keadilannya. Nah, akhirnya terjungkir balik cara pandangnya yang hak dianggap batil, yang batil dianggap al hak Ya. yang benar dianggap eh, salah, yang salah dianggap benar. Dia akhirnya menganggap kawannya adalah lawannya, dan lawannya dianggap kawannya. Ini celaka dan sulit diharapkan taubat orang yang demikian. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu kata Allah. Kami ikatkan dengannya syaitan dan kami jadikan syaitan itu sebagai teman dekatnya. Syaitan itu ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Kalau dari kalangan jin ini lebih berbahaya. Karena apa? Masuk dalam urat nadi kita. Bisa masuk dalam urat nadi. Syaitan. Kata Nabi. Nabi memberitahukan apa? Syaitan itu bisa masuk dalam urat nadi. Langsung mempengaruhi pikiran kita, otak kita, hati perasaan kita langsung dipengaruhi nah, dan dikendalikan benci cinta yang ada di hati kita itu dikendalikan total oleh syaitan benci kepada al-haq cinta kepada al-batin jadinya begitu benci kepada ahlul haq cinta kepada ahlul batin ah itu pengaruh setan sudah merasuk ke dalam seluruh tubuhnya melalui urat-urat nadi darah. Setan dari kalangan manusia, dai-dai dolal yang mendakwa, yang menyeru manusia kepada kesesatan. Ya, dia akan melemparkan berbagai syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan agama, Nah itu juga syaitan dan sangat berbahaya. Kata Nabi, syaitan dari kalangan manusia itu gurunya syaitan dari kalangan jin. Jadi syaitan dari kalangan jin banyak belajar, mengguru dari ilmu persetanan dari setan kalangan manusia. Ya. Karena setan dari kalangan manusia itu kalau kufur gak tanggung-tanggung, total habis-habisan. Wah ini gurunya setan-setan dari kalangan jin. Ya, nah, jadi hati-hati dari korin dari teman yang terus mengitari kita. Kita di kita ini setiap kita kata Nabi, setiap kita ini ada korinnya, ada sempangnya, jadi hati. Setannya, setan yang menempel pada orang mukmin kata Nabi kurus kurus kering kering karena setiap mukmin itu mau makan bilang bismillah nggak kebagian. Mau minum bilang bismillah nggak kebagian. Hah? Mau masuk rumah bilang bismillah ketinggalan di luar rumah. Mau tidur mengucapkan bismillah nggak bisa disertai. Hah? setan dari kalangan mukmin betul-betul kurus-kurus dan kering-kering. Setannya orang-orang kafir yang menempel pada orang kafir, pada orang-orang uh, yang lalai dari zikir, gemuk-gemuk, seger-seger. Ikut makan, ikut minum, ikut berjimah dengan istrinya, ikut Hah? Oh, sebab nggak ada bismillah, nggak ada apa, wah ikut. Hah? Jadi anaknya pun yang dilahirkan campuran antara maninya bapaknya sama maninya setan. Campuran campuran mani. Sehingga separuhnya setan, separuhnya menungso anaknya. Nah itulah yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh walayyalidu illa fajiran au kafar. Tidaklah mereka melahirkan anak turunan kecuali ya anak turunan yang jahat atau kafir. Karena anak turunannya tidak disertai dengan bismillah ketika meletakkan air mani itu kepada ibunya si anak ini jadilah anak campuran setan dan menungso nah, jadi kori ini sangat berbahaya dan dia akan terus mengintai ketika kita lalai bet lewat masuklah pikiran-pikiran setannya. Dengan sebab itu maka kita harus terus waspada, terus berpikir pada Allah. Kalau kita umpamanya kelewatan, karena kebanyakan ketawa, kebanyakan bercanda, kebanyakan ngobrol, ngalor, ngidul, gak karuan, sampai lupa kita istighfar itu kata Nabi setan ketika kita lupa membangun benteng-benteng di dalam hati kita. Begitu kita mengatakan ingat Allah astagfirullahaladzim. Brol bentengnya itu ambruk. Nangis setan itu dan marah. Sungguh tidak ada yang membinasakan aku kata setan dari apa yang aku bangun yang pada diri anak Adam kecuali semangat mereka untuk istighfar mohon ampun kepada Allah abrol apa yang sudah dibangun oleh setan itu maka dari itu kita disuruh banyak istighfar ya, sebanyak-banyaknya sehari semalam Astagfirullahaladzim Terus Astagfirullahaladzim ha? Supaya membersihkan Bangunan-bangunan setan Yang ada di dalam hati ini Nah Maka Kwanna Disitulah memang Bukti Kita tidak bisa Untuk menghadapi Kekuatan setan ya, tanpa pertolongan Allah kita lemah la haula wala quwata illa billah sungguh tidak ada daya upaya tidak ada kekuatan kita ini kecuali dengan pertolongan Allah wallahu a'lamu bissawab ila huna wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ada satu pertanyaan, satu, hanya satu. Nah. Waktunya mepet. Kata penanya, Ustadz apakah rupiah atau pengusiran jin atau pengobatan ada tuntunannya jika ada bagaimana dengan rupiah yang sedang marah sekarang ini rupiah syariah itu memang ada dituntunkan di mana diterangkan panjang lebar masalah rukyah syariah ini oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Tibbun Nabawi. Di situ dibawakan ruqyah syariah, yaitu membacakan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran seperti ayat kursi kemudian ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah kemudian Muawwidatain Laudu Rabbil Falak Laudu Rabbil Nas kemudian Al-Fatihah kemudian surat Al-Ikhlas yaitu Qul Ahad bacakan itu Mau lebih lengkap lagi seluruh surat Al-Baqarah bacakan. Ah, nah ini rukyah syariah dibacakan kepada orang yang menderita sakit. Apakah sakitnya itu karena kesurupan jin ataukah sakit karena sebab yang lainnya? Kadang perlu hanya sekali saja rukyah sudah sembuh dengan pertolongan Allah kadang ada yang perlu sabar terus dibacakan setiap hari sampai sembuh bahkan ada yang sampai harus dirukyah setahun setahun penuh bacakan terus baru sembuh dengan pertolongan Allah. Jadi memang demikian pula penyakit jasmani kan gitu ya. Ada penyakit jasmani itu satu kali pil langsung sembuh. Ada yang berhari-hari, ada yang bertahun-tahun sesuai dengan tingkat kekuatan dan kelemahan penyakitnya. Demikian pula syaitan atau jin yang jahat yang mengganggu orang yang terkena yang kesurupan itu ada yang lemah sekali baca menggeletar dan pergi dia sembuh orang yang terkena itu ada yang kuat sehingga ya terus sikat terus sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, ada yang demikian. Nah, ya. jadi tergantung keadaan penyakit orang itu. Yang kesimpulannya sungguhnya dalam rupiah itu perlu ikhlas dalam membaca ayat-ayat itu. Ya, dan sabar serta tawakal kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan itu akan sembuh. Kalau rukyah itu dengan cara demikian, insya Allah itu rukyah syariah. Ya, kalau ada cara-cara lain ya perlu ditanyakan cara-cara lainnya itu bagaimana dan setelah itu perlu diteliti apakah memang cara-cara lain itu mempunyai rujukan dari Alkitab atau Sunnah nah itu perlu diteliti nah bagaimana dengan anggapan bahwa ada korin yang baik korin itu tidak ada yang baik semua korin itu ialah syaitan. Kecuali korin yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Allah beri kekuatan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ditaklukkanlah syaitan itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk Islam dan akhirnya tidak menyeru kepada beliau kecuali yang baik. Ini yang diberitakan. Karena ini perkara gaib, korin itu perkara gaib. Kita tidak boleh mempercayainya kecuali kalau ada berita dari Rasul. Ha? Dan korinnya Umar bin Al-Khattab. Korinnya Umar bin Al-Khattab lari karena nggak kuat sama Umar. Lari berbirit-birit terborot-borot meninggalkan Umar. Nggak kuat karena kegigihan Umar. Ha? sebagai uh, sebagai intermezzo orang-orang Syiah mengatakan oh ya apa itu Bukhari itu masa meriwayatkan setan kalau terhadap Umar lari sementara setan uh, uh, katanya menjadi korin terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan berarti Umar lebih utama daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada omongan jahil, omongan sedih. ah ini justru riwayat-riwayat ini menunjukkan keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Umar. Kalau setan terhadap Umar lari, tak kuat. Sedangkan setan terhadap Rasul justru masuk Islam dan berubah tidak lagi jadi setan. Nah ini menunjukkan betapa kuatnya kepribadian Rasul sampai setan pun bisa masuk Islam gara-garanya. Sementara kepribadian Umar sampai pada tingkat cuman menakuti setan saja. Nah, sehingga setan lari. Kalau kepribadian Rasul demikian kuatnya sampai setan pun masuk Islam. Jelas ini menunjukkan keutamaan Rasul. Jadi selain itu, selain berita tentang korinya Rasul dan korinya Umar, tidak ada lagi berita lain. Tetapi berita yang ada dari Rasul, semua korin itu menyeru kepada yang jelek. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya Aisyah, dilihat eh, Aisyah menyambut Rasul dengan muka cemberut Loh, kata Rasul, asyaitonu kija'aki, apakah setanmu datang kepadamu, hai Aisyah? Aisyah kaget. Loh, apakah aku mempunyai setan? Kata Rasul, semua punya setan. Aisyah tanya lagi, apakah juga engkau punya setan? Ya Rasulullah, Iya, tetapi setan yang ada padaku, Allah telah tolong aku untuk menaklukkannya sehingga dia masuk Islam, sehingga tidak memerintahkan dia kecuali kepada kebaikan. Sehingga tidak jadi setan lagi. Setannya Aisyah menyeru Aisyah kepada kejelekan. Masa ada setannya orang-orang sekarang menyeru kepada, oh kalau setanku menyeru kepada kebaikan. Oh, bukan setan yang menyeru kepada kebaikan itu. Pada diri orang ini, semuanya ini, pada diri orang mukmin ada setan, ada malaikat. Pada diri orang-orang kafir hanya ada setan. Malaikatnya nggak ada, pada diri orang mukmin itu setannya membisik-bisik kepada kejelekan, malaikatnya membisik-bisik kepada kebaikan. Nah, ini bertarung terus antara bisikan setan yang kepada kejelekan dan bisikan malaikat yang kepada kebaikan. Hanya saja hidayah Allah yang menguatkan hati itu Ketika hati itu kuat, maka dia akan lebih mengikuti bisikan malaikat. Ketika hati itu lemah, maka dia akan lebih mengikuti bisikan setan. Begitulah antara lemah dan kuatnya hati. Wallahu a'lamu bishawab. Ilahuna ya hunayfan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته